Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gria Agus Salim 77 Bekasi, Dakta 107 FM, tingkatkan ilmu perbanyak amal. Apa kabar Dakta? Senang sekali bisa menyapa Anda di kesempatan malam ini. Kami kembali mengajak Anda untuk berdiskusi lewat kajian malam dan malam ini kita mengkaji tentang masalah tauhid. Ya, mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Farid Uqbah terus memperkaya wawasan dan hasanah keilmuan Islam kita, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama bagi kita yang memang tidak punya kesempatan untuk langsung datang ke majelis-majelis taklim karena berbagai kesibukan yang terus digeluti setiap waktu adalah satu keharusan bagi kita mungkin setelah kita sudah sampai di rumah kita mengkhususkan diri di saat uh, kondisi sedang uh, stabil ya hati sedang enak mendengar dan mudah-mudahan semuanya menjadi wasilah pemahaman yang lebih baik ya bagaimana sahabat buat anda khususnya yang hari ini mungkin Allah takdirkan di kondisi yang sedang sakit mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya anda yang saat ini masih di perjalanan, ingat waspada dan selalu apa namanya e, berzikir ya kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan di rumah keluarga anak istri sudah menanti kehadiran kita mudah-mudahan anda selamat sampai tujuan dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz kita Ustadz Fadut Uqbah yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita malam ini kajian tauhid kita sudah sampai di uh, apa di materi yang ke-94. Dan insya Allah kita akan banyak berbicara tentang masalah-masalah tauhid yang memang sudah merupakan satu bagian dari acara kita malam ini. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah kita kembali malam ini bertemu menyapa saudara-saudara kita di rumah dan di perjalanan dan kita harus mohon maaf di pertemuan kemarin tidak bisa hadir ya, ya karena, karena suasana hujan luar <laughs> biasa dan jalanan begitu rusak. Iya. Baik Ustaz, gimana kondisi keluarga baik ya? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Sehat insyaallah. Dan Ustaz, malam ini kita terus mengkaji walaupun mungkin e, hari ini rasanya saya melihat ada kekurangan di sini. Iya, ini memang apa ada cek ya. Iya. Cek ini yang perlu kita apa? Kita sedikit bahas kita ya. Bahas ya. Iya, rekan dakta Eh, fenomena kajian-kajian tasawuf berkembang begitu pesat, ya orang menyebutnya sekarang adalah tasawuf modern dengan berbagai gaya dan keadaan. Dan tentu saja eh, di satu sisi eh, tingkat kesadaran masyarakat kita hari ini sangat amat apa namanya? kita bersyukur karena di antara kita mungkin banyak yang tidak memahami Islam dan kemudian setelah ditawarkan berbagai metode langsung kita terima tanpa kemudian kita memfilternya. Padahal sesungguhnya kajian-kajian yang begitu banyak berkembang, apalagi terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan tasawuf, kita juga harus mengkritisinya. Ya, karena e, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Dan e, kita lihat bahwa fenomena seperti ini terjadi di kota-kota besar. Berbagai kajian-kajian tentang hati terus dimunculkan dengan berbagai metode yang disampaikan. Terutama juga seperti kita lihat sekarang ini banyak ya seperti ada ISQ, ada wisata hati, ada manajemen kolbu. Yang pada hakikatnya kajian-kajian itu sesungguhnya adalah sah-sah saja manakala memang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kita ingin sedikit memberikan eh, apa namanya eh, gambaran sesungguhnya sejauh mana e, fenomena tasawuf berkembang hari ini dan adakah sesuatu yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukannya. Nah di depan saya ini sekarang ada satu apa namanya e, fake ya dari salah seorang jamaah dan fake ini isinya adalah e, materi mimbar Jumat judulnya adalah mencermati cermati dan kritisi ajaran sesat. Nah, yang digambarkan di dalam uh, khutbah Jumat atau mimbar Jumat ini terkait dengan masalah fenomena kekinian yang sedang tren di masyarakat yaitu materi-materi tentang masalah SQ. Ya kita sudah memahami itu. Nah, di dalam tulisan ini uh, sedikit mengkritisi tentang masalah pelatihan-pelatihan atau training-training yang terkait dengan motivasi diri. Nah, mungkin Ustaz juga sudah baca dan kita ingin mendengar komentar dari Ustaz terkait dengan masalah ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 disampaikan oleh Ustaz Anwar Ansari dari masukan uh, fax yang masuk ke pihak uh, Radio Dakta Kemudian oh, di sini ada uh, fact yang uh, mempertanyakan tentang SQ yang kemudian uh, di sana disertakan satu uh, tulisan dari seorang profesor yang mengkritisi tentang SQ itu. Namun perlu saya kasih satu penjelasan secara umum dulu sebelum masuk ke SK itu karena tadi Ustadz Anwar Ansari telah menyampaikan ada satu fenomena tasawuf yang dikemas secara modern hmm. dan ditampilkan untuk uh, memberikan satu nuansa baru barangkali yeah. di dalam bentuk beragama hmm. yang ada di masyarakat eh, terutama kota-kota modern. Memang ini kalau tidak uh, difahami secara benar. Hmm itu akan dapat e, menjadikan agama seseorang itu menjadi objek satu apa kesalahan kita. Hmm. Nah, karenanya e, ada satu pertemuan menarik yang diadakan oleh satu pihak untuk e, mengungkap tentang Eh, gerakan tasawuf modern hmm. yang diikuti oleh profesor-profesor di situ dan waktu itu saya diajak kawan untuk hadir yeah. Ya. uh, dalam acara itu. Uh, setelah profesor-profesor itu uh, berbusa-busa mengungkapkan tentang masalah tasawuf itu, uh, kemudian uh, saya mengangkat tangan untuk bertanya, tolong berikan kepada saya satu dalil Al-Quran dan satu hadis Nabi tentang tasawuf. Ya. Dan saya tidak mau yang lainnya. Satu yeah. ayat sama hasad hadis. Tolong terangkan. Ternyata memang <laughs> tidak ada jawaban. Mm -hmm. Yang jelas mereka itu putar-putar. Yang kemudian membawakan ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Enggak ada hmm. kaitan dengan tasawuf. Mm. Sehingga eh, hakikatnya mereka ini ingin membuat sesuatu apa model seperti tadi Ustaz bilang membuat satu hmm. model dalam posisi untuk apa ini membuat daya tarik hmm. sebagaimana diungkapkan dalam satu apa tulisan ini. Uh, itu juga kita temukan dalam eh, kesempatan-kesempatan uh, lain termasuk banyak buku-buku sekarang. Hmm. Nah, kecenderungan tasawuf ini kalau kita lihat dari segi sejarahnya, dia muncul sebagai suatu reaksi terhadap masyarakat yang bermewah-mewah. hmm, hmm, hmm. Sehingga mereka timbul dengan sikap yang sangat apa, sederhana, dengan pakaian-pakaian yang kemudian e, waktu itu dikenal dengan pakaian wool. Hmm. Kalau pakaian wool sekarang mahal. Kan? Yeah. ya, iya, apalagi wool Australia itu mahal. Kalau dulu wool itu uka, apa, pakaian hmm. kasar yang memang itu dijadikan satu tanda bahwa orang tersebut adalah sederhana dan menolak segala bentuk kemewahan. Hmm. Dan itu muncul eh, istilah tasawuf itu sendiri baru uh, tahun 150 Hijriah. Berarti masuk abad kedua. Iya. Yeah. Itu uh, seorang yang disebut dengan apa ini Hashim Al-Kufi, dialah yang pertama kali uh, dikenal sebagai seorang yang sufi. Tapi uh, tasawuf atau sufi dalam uh, kategori abad kedua itu mm tidak dalam kategori sufi yang sekarang. Yeah. Jadi kalau lihat tahapan awal itu mereka hanya sebatas uh, bersikap uh, zuhud terhadap dunia. Mm Nah, kalau dikatakan zuhud itu punya akses ke dalam syariat Islam, terutama yeah. Hmm. dalam kehidupan Rasulullah SAW. Yeah. Tapi kalau bicara tentang tasawuf, itu nggak dikenal di masa abad pertama, apalagi di masa Rasulullah SAW. Karena dari seluruh para peneliti, ternyata mereka berbeda pendapat, termasuk ahli tasawuf. Hmm. Tasawuf itu awalnya dari mana? Apakah dari apa ini sofa, hmm. yasfu, hmm. nanti itu menjadi apa bersih? Yeah atau kemudian dari uh, suf yang berarti itu adalah wool atau kemudian dari uh, eh, sufiah hmm. yaitu memang hikmah dalam bahasa apa ini filsafat, filsafat. Yunani Kemudian uh, terjadi perbedaan-perbedaan di antara uh, para peneliti itu yang kemudian dikuatkan oleh uh, para ulama yang uh, kemudian makna adalah uh, suf yang berarti uh, sufi. Hmm. So kalau juga ada mereka menghubungkan tasawuf itu dengan kehidupan para sahabat ahli sufah yang hidup di masa Rasulullah di bagian uh, belakang Masjid Nabawi yang ada sekitar 70 orang miskin yang belajar di, di, sama Nabi Sallam dan dikasih makan mereka oleh masyarakat Madinah yang kemudian mereka disebut dengan ahlu sufa. Tapi kalau disebutkan ahlu sufa akan berarti sufi bukan sufi. Hmm. hmm. Makanya dikuatkan e, oleh mereka para peneliti itu e, kuatnya dengan ungkapan sufi dari sufi itu karena itu menjadi satu ciri bagi orang yang mengikuti tasawuf. Yeah. Ini secara apa ini e, e, sejarah dan bahasanya. Kemudian e, berkembang tasawuf itu sampai pada masa Al-Hallaj ya al-Hallaj yang kemudian menetapkan suatu keyakinan yang e, dianggap oleh para ulama sebagai keyakinan sesat menyesatkan bahkan dianggap kafir dan kemudian dia dibunuh digantung dihukum, dihukum hmm. bunuh nah kemudian e, dikembangkan lagi oleh Ibnu Arabi jadi itu mulai dari apa ini e, keyakinan hulul sampai hmm. kepada wahdatul wujud yeah. dan itulah yang berkembang sampai sekarang di kalangan masyarakat umum dalam bentuk tasawuf yang berkembang yang terdapat penyimpangan di, di antaranya dikembangkan oleh sisi tujenar itu mm -hmm. sehingga menjadi manunggaling engkau lah Gusti. Nah, Anda akan temukan di lapangan di pasar eh, bentuk-bentuk tasawuf yang kaya seperti itu. Mm. Yang kemudian eh, kecenderungan mereka itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka itu ingin menyatakan keberagamaan langsung kepada Allah. Hmm. Jadi hadzal ahdatani qalbi an rabbi berbicara kepada hatiku langsung dari Allah. Makanya akan ditemukan umpamanya buku karangan seperti Abu Sangkan. Hmm. Itu menulis buku namanya Berguru kepada Allah. Di situ hampir tidak ada peranan Rasulullah SAW. Dia langsung langsung kontak kepada Allah. <laughs> Peranan Rasulullah itu tidak diberikan sesuatu yang yeah. kemudian berarti. Nah begitulah gerakan tasawuf pada umumnya. Yang kecenderungannya mereka eh, mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kemudian mereka yang penting ikhlas. Karena itu kaitan dengan hati. Hmm. Bagaimana sawabnya, benarnya amalan itu tidak menjadi tekanan buat mereka. Yeah. Makanya gerakan tasawuf di mana-mana terjadi satu penyimpangan pada sisi sunnah Rasulullah SAW. Nah ini yang, yang paling apa nih? Apalagi kemudian ditambah lagi uh, apa akidah, akidah yang ada pada mereka seperti haulu wahdatul wujud dan sebagainya yang kemudian mengandung penyimpangan yang luar biasa. Nah ketika saya ikut di dalam SQ dibiayai oleh orang. Mm -hmm, hmm, hmm. Kemudian saya diminta untuk eh, apa ini memberikan komentar sebab kalau saya tidak ikut atau tidak melihat langsung yeah. saya tidak berani komentar. Betul. Karena belum tahu apa yang sebenarnya. Hmm. Nah, sementara apa ditulis oleh apa ini penulis di media khutbah Jumat ini dia tidak ikut ini. Hmm. Kalau kita lihat dia hanya mendengarkan cerita dari seseorang yang ikut di dalam cerita. Iya. Itu cerita sampai satu jam. Sementara kita ikut sampai di empat hari. <laughs> Dan itu jantung saya itu berdebar-debar mau copot rasanya gimana saya bisa bertahan. Hmm untuk melihat seluruhnya sehingga kita bisa barangkali menasihati mm -hmm. si Ari Kinanjar ini untuk mungkin ke arah yang lebih baik gitu. Mm -hmm. nah, kita uh, apa ini uh, berharap untuk kemudian ada perubahan. Yeah. Setelah selesai uh, semua saya buat cerita karena memang paling mereka dilarang untuk mencatat, yeah. nggak boleh nyatet Nggak boleh. Cukup diingat-ingat saja gitu ya. Karena memang juga suasananya kadang-kadang gelap. Tuh. Uh, eh, uh. Eh. Nah, saya ingat-ingat setiap hari saya ikut, saya ingat-ingat mana yang apa ini <laughs> yang tidak benar menurut syariat. Sebab uh, kita tidak dalam rangka hanya sebatas mencari hmm. apa kesalahan, Betul. tetapi uh, kita lihat uh, ada apa uh, keinginan mereka untuk kembali kepada yang benar, tetapi hmm. caranya nggak betul. Yeah. Nah, ini kemudian kita ungkap uh, dalam sesi terakhir saya menyampaikan nasihat langsung kepada Pak Ari itu secara tertulis dan kemudian uh, saya tidak tahu apa perkembangannya. -hmm. Apakah dia tetap dengan kondisinya itu atau kemudian ada perubahan yang jelas uh, berjalannya sekian banyak daripada latihan-latihan SK itu dan saya yakin ini banyak pihak yang sudah banyak ikut. Mm. Uh, saya harap tidak tersinggung yeah. karena ini adalah menyangkut masalah agama dan agama ini tidak boleh sedikit pun ada kesalahan. Mm. Apalagi masalah tauhid harus 100%. Hmm. Tidak boleh 99%, harus 100%. Sebab kalau sedikit menyimpang itu sangat jauh sekali ya nanti apa uh, apa uh, aksesnya itu. Yeah. Jadi sangat jauh sekali kemudian akibatnya begitu. Sebab uh, dalam masalah agama tidak boleh kita trial and error, ya. coba-coba. Betul. Ya, kalau urusan dunia boleh Anda coba-coba, urusan agama jangan coba-coba karena dari pengalaman kami di lembaga penelitian dan pengajian Islam itu Eh, memang kami uh, banyak meneliti meliti aliran-aliran sesat gitu ya. Dan itu kita temukan luar biasa perkembangannya di Indonesia. Mm -hmm. Nah, kita lihat uh, dengan apa ini uh, niat baik kita mencoba lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi dengan SQ ini. Setelah kemudian kita sampaikan, e, nampaknya eh, ada beberapa catatan yang sangat-sangat eh, saya lihat itu sebagai satu koreksi yang yang harus diperbaiki betul. Kalau kemudian dalam eh, buletin ini, buletin Jumat ini disebutkan tentang koreksi sujud disertai musik. Hmm. Nah, ini uh, termasuk satu bid'ah lah. Yeah. Ya. Tapi ada sesuatu yang kemudian itu bisa merusak akidah. Hmm. hmm, hmm. Yang umpamanya dia mengatakan oh, laulaka laulaka makhlaqul aflak kalau tidak karena engkau wahai Muhammad tidak kuciptakan semua alam semesta ini. Mm -hmm. bilang mendalik. Ini adalah akidah yang sangat rusak dan itu memang diadopsi dari kalangan sufi. Kemudian eh, yang paling gencar di, di apa diajarkan kepada masyarakat itu adalah ungkapan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Rasulullah SAW itu berkali-kali. Mm. mana ya, Rasul mengatakan kata kata dia ini yeah. Iya. Takhlaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Hmm. Nah, setelah saya teliti, itu bukan hadis Nabi. Hmm, hmm. Itu hanya ungkapan daripada Sa'ad bin Mu'ad dan itu tidak bisa dikatakan Nabi hmm. berkata seperti itu karena memang di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang mengajarkan kita untuk mengikuti akhlak Allah. Mm -hmm. Tidak ada satupun hadis Nabi yang sahih yang mengajarkan kita untuk mengikuti akhlak Allah. Yeah. Kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk mengikuti Rasulullah sallallahu لقد كان في في رسول أسوة حسنة kalau kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kemudian uh, pujian Allah kepada Rasulullah bahwa Inna kala ala khuluqin azim dan seterusnya. Jadi uh, memang tekanan kita di dalam menjalankan syariat Allah baik lewat Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah itu bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah sebagai manusia. Hmm. hmm, hmm, hmm. Bukan kita kemudian diarahkan langsung kepada Tuhan. Sebagaimana apa ini Tuhan itu atau Allah itu SWT tidak merupakan satu uh, apa ini seperti manusia. kami lihat bahwa saya al basir. Hmm. Karenanya sangat keliru ketika kemudian siapapun dia mengajarkan kepada manusia untuk berakhlak seperti akhlak Allah. Subhanallah. Karena itu adalah merupakan sesuatu lompatan yang sangat yeah. jauh. <laughs> Ngikuti Rasulullah sudah berat. Apalagi, Apalagi Allah. ikuti Allah subhanallah. <laughs> Yeah. Ini kesalahan fatal yang terjadi dalam SK ini e. dan kemudian kemarin juga kita menyampaikan peringatan itu kepada jamaah kita sebagai tidak terbawa kepada arus yang salah. Yeah. Kemudian rupanya ada jamaah yang kemudian terli apa ini per, apa ini simpatik lah mm -hmm. kepada SK. E. kemudian dia sampaikan kepada pimpinan pusatnya dan datang tiga orang. Mm. Menemui saya dan saya terangkan apa adanya. Yeah. Dan mereka pun tidak bisa menjawab apa-apa. Hanya kemudian Nah, <laughs> ingatkan Pak Arif Nah kalau memang mau benar yeah. dan katanya Pak Arif mau baik orangnya baik dan mau benar, mm. ya harus menerima kebenaran itu. Segala kesalahan yang kemudian dicermati oleh berbagai pihak itu, apalagi kemudian di, uh, eh, terbukti salah secara syari, syari mm. maka harus ditinggalkan. Baik. Tidak boleh dia pertahankan seperti itu. Warahmatullahi Ya rekan Pak memang lagi-lagi eh, fenomena ini terus menjamur, bahkan setiap uh, bulannya itu terus meningkat uh, pesertanya bahkan kemudian ada alumni-alumni yang menjadi uh, apa namanya pendukung-pendukungnya. Ironis memang di masyarakat kita ini kita ingin selalu merubah diri kita menjadi jauh lebih baik. Kita ingin mengkaji tentang diri kita dan kemudian mengintrospeksi tentang setiap perbuatan kita. Tapi terkadang tanpa ilmu kita juga larut di dalam kesalahan-kesalahan yang tak menentu. Oleh karenanya kita akan terus mendiskusikan masalah ini dan rekan dakta. Jangan kemana-mana setelah ini kita akan berlanjut kembali. Radio Dakta 107 FM Baik, masih dari Gria Agus Salim, 77 Bekasi, Jaka, Dakta 107 FM Tingkatkan ilmu, perbanyak amal Ya, agak kesleo sedikit ya Dan apa kabar kan Dakta Anda masih bersama kami di kajian malam Kajian Tauhid bersama Ustadz Farid Ubah tetapi sebelumnya kita akan informasikan beberapa hal. Yang pertama adalah dari Al-Islamu ya. Anda mungkin saat ini kesulitan untuk mengakses kajian-kajian Ustaz Farid Uqbah, terutama kajian malam kita. Kini Anda dapat mendengarkan siaran tunda kajian akidah bersama Ustaz Farid Uqbah di www.alislamu.com. Ya, tolong dicatat www.alislamu.com dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan melalui radio, Anda bisa mengakses lewat uh, eh, www.alislamu.com Nah, siaran tunda ini terselenggara atas kerjasama Radio Dakta dan Yayasan Al-Islamu. Mudah sekali ya. Jadi hari ini Anda tidak bisa mendengar, tapi Anda bisa mengaksesnya lewat apa yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, dari Maxi Plus ya. Raih kesuksesan penjualan Anda dan pertajam keahlian menjual Anda dengan mengikuti public training bersama Maxi Plus dengan tema Sales Syariah. Acaranya pada hari Sabtu 5 Mei 2007 pukul 9 hingga 16 WIB bertempat di Aula PNM Gedung Artaloka Jakarta. Dan acara ini menghadirkan Bagus Hernowo, seorang penulis buku ya. Buku yang pernah ditulisnya itu adalah cara mudah bergaji 20 juta per bulan. Luar biasa ya. Ini gaji siapa nih? <laughs> Kemudian juga e, narasumber yang berikutnya Ibnu Hajar dari Deputi GMHPA Indonesia, Wahyu Dwi Agung, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Hadi Harhab, Vice President MAA Syariah Assurance. Dan acara ini ada investasinya ya. Untuk investasi untuk umum Anda membayar 300 ribu rupiah Kemudian juga jika Anda mendaftar sebelum tanggal 1 Mei 2007, investasi hanya Rp250.000. Daftar 3 orang gratis 1 orang. Informasi lebih lanjut hubungi 021 392 1963 392 1963. Acara ini didukung oleh majalah Tarbawi, Harian Republika, JPMI, PNM, Mentari Book Station, Al-Kautsar, Transrenkar, dan Radio Dakta 107 FM. Baik rekan-rekan kita kembali bersama Ustaz Farid Uqbah dan tentu saja materi yang tadi disampaikan di awal ini bukan menyudutkan satu dari uh, pihak ya dan khususnya dari SQ tapi ini menjawab pertanyaan dan memang ini sebuah kehalusan untuk kita jawab secara tuntas. Dan baik Ustaz, sebelum kita menerima telepon diskusi dengan rekan-rekan pendengar, kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan Eh, kajian yang ke-94 dari iya kana Budu Wa kana Stain. Ya, Alhamdulillah. Barakallahu fiikum eh sekalian, eh, apa yang kemudian eh, kita harus pahami pada saat kita menyatakan iya karena budu Wa kana Stain, maka pada poin yang ke-94 ini penekanannya pada porsi alla yakuna hamhud dunia agar tidak dijadikan selalu keinginannya untuk dunia. Artinya keinginan tertinggi dalam kehidupan seorang muslim ia menyatakan ia akan na'budu ia akan nasta'in bukanlah dunia. Yeah. Kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ini ayat yang ke-28 Allah katakan kepada Muhammad sallallahu واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyerukan ke jalan Rabbnya di pagi hari dan sore hari. Mereka mengharapkan wajahnya. Jangan sekali-kali berpaling dari mereka Hanya kamu ingin mendapatkan hiasan dunia. Atau hiasan kehidupan dunia. Janganlah kamu ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Sehingga mengikuti hawa nafsunya. Dan dia pasti masalahnya berlebihan. Nah, sekalian, ketika kita hidup di dunia ini, kita tahu hidup ini hanya sekali dan penuh dengan ujian. Manusia terbaik di dunia inilah para nabi dan rasul. Hmm. Tidak ada mereka yang kemudian hidupnya tanpa ujian. Ujian itu begitu mendera mereka. Ada yang diuji dengan anaknya. Seperti alami oleh Nabi Nuh AS. Betul. Ada yang diuji dengan istrinya. Seperti Nabi Lut AS. Ada juga yang diuji dengan bapaknya. Seperti dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Ada yang diuji dengan suaminya. Seperti Asya binti Muzahim. Yeah. Yang apa, kemudian dikenal dengan Fir'aun dan berbagai macam ujian termasuk Nabi Allah Sulaiman diuji oleh Allah dengan hartanya dan banyak istrinya. Mm -hmm. Itu merupakan ujian sehingga kemudian Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi ya. liyabluwani Allah ashkura Mm -hmm. Ini semua karunia dari Allah dan Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kemudian ingkar mm -hmm. kepadanya. Begitu banyak ujian-ujian yang menerpa kehidupan orang-orang soleh dari para nabi dan para rasul itu. Sehingga Rasul SAW mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya thumma yalunahum thumma yalunahum. Hmm. Orang yang orang yang paling banyak ujiannya itu adalah para nabi dan kemudian mereka yang posnya keimanannya di bawah itu dan di bawah itu. Semakin kuat iman seseorang hmm. akan semakin besar ujiannya. Nah, di antara ujian ini adalah ketika kemudian manusia menyikapi dunia menjadi tujuan hidupnya. Ini ujian yang luar biasa. Karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan hadisnya Hasan sahih bahwa Rasulullah mengatakan inna li kulli ummatin fitnah wa inna wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap umat itu pasti ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Makanya dalam kehidupan Rasulullah SAW harta itu tidak menjadi tujuan utama. Meskipun persaksian dari para sahabat radhiyallahu mereka menyatakan banyak dari mereka yang masuk Islam tidak mengharapkan harta. Hmm. Di pagi hari mereka masuk Islam dalam mengharapkan harta, di sore hari mereka sudah menjadikan harta itu untuk Islam. Hmm. Subhanallah. Luar biasa betul. Hmm. Nah begitulah perkembangan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar siddiq di masa Umar Al-Khattab, begitu mereka berhati-hati, jangan sampai harta itu mempengaruhi kehidupan mereka yang utama. Karena harta adalah merupakan amanat yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk menunaikan agama Allah. Hmm. Bukan dalam rangka membelenggu agama Allah, apalagi menjual agama Allah. Naudzubillah tarik. tarik Maka ketika itu perkembangan umat Islam semakin meluas. Ekspansi-ekspansi terus berjalan. Terutama harta itu melimpah di masa Uthman bin Affan hmm. radhiyallahu anhu. Ketika dalam perjalanan kehidupan umat Islam yang kemudian mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam perolehan-perolehan dari harta rampasan perang, dari faid dan segala macam sehingga kemudian melimpahlah kekayaan itu. Maka Uthman sebagai khalifah pada saat itu mengingatkan banyak kepada umat Islam. Di antara beliau memberikan khutbahnya seperti di bawah ini. Beliau katakan Inna Allah innama a'takumud dunya litatlubu biha al-akhirah. Hmm. Wahai umat Islam, sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian dunia agar kalian memperoleh dengan dunia itu yaitu tujuan akhirat. Jadi jadikan dunia untuk mencapai akhirat. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Kalian tidak diberikan dunia itu supaya kalian menjadi tenang dengan dunia itu, menjadi aman dengan dunia itu, menjadi Anda tidak ter, kemudian tergunakan untuk akhirat Anda. Inna dunya tafna wa innal akhirat tabqa. Dia katakan semuanya dunia akan musnah dan akhirat akan kekal. لا تبترنكم الفانية ولا تشغلنكم ولا تشغلنكم عن الباقية. Jangan kalian menjadi sombong karena dunia yang fana itu dan jangan karena dunia itu kalian sibukkan untuk lalai kepada akhirat kalian. Wahdaru min Allah ghair. Ingatlah apa yang akan diberikan oleh Allah dalam keputusannya. Sewaktu-waktu akan diberikan kepada Anda. Wazamu jama'atakum dan selalu kalian bersatu dalam kehidupan kalian. Wala tasiru ahzaba dan jangan kalian kemudian berpecah belah. Kemudian beliau membacakan dua ayat dalam surat Al Imran ayat 103 dan 104 di antaranya, dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah ketika kalian diberikan nikmat oleh Allah yang tadinya kalian bermusuh-musuhan karena Allah kalian menyatu, bersaudara. Dan untuk itu jagalah persaudaraan itu. Jangan kemudian persaudaraan itu menjadi hancur karena dunia. Nah, sekalian, kalau kita perhatikan kehidupan seorang muslim yang selalu di matanya adalah bagaimana untuk mencapai akhirat karenanya dia akan selalu berusaha untuk beramal yang banyak dan kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menumpuk apa amal-amal buat akhirat itu karena dunia adalah kesempatan untuk menanam buat akhirat. Rasulullah SAW banyak sekali uh, apa menasihatkan kepada kita untuk supaya kita bersedekah terhadap harta yang kita miliki itu. Sebab uh, kata Rasulullah, manusia ini cenderung untuk selalu membanggakan terhadap hartanya. Yeah. Mereka bilang mali, mali, hartaku, hartaku. Maka Rasul mengatakan, malah kayak mimali kayak Adam. Apa yang terjadi dengan hartamu wahai manusia? إلا ما أكلت فأفنيت hmm. أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت hartamu hanya akan terjadi dengan apa yang kamu makan akan jadi kotoran yang kamu pakai akan jadi rongsokan yang kamu keluarkan di jalan Allah itulah yang akan menjadi tetap buat simpanan kamu maka dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mengatakan layak tianna ala nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis sadaqah min dhahab ثم لا yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Akan terjadi di suatu zaman nanti di mana orang ingin mengeluarkan sedekahnya dari emas yang dia miliki. Tetapi sayang, tidak ada seorang pun yang menerima sedekah itu. Wayar rajulul wahidu yadba'uhu arba'una imra'ah min nisa sampai terjadi seorang lelaki satu diikuti 40 wanita karena saat itu yang terjadi banyak kaum wanita, sedikit kaum pria. Itu pertanda sudah dekatnya hari kiamat itu. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya memperbanyak apa? Sedekah. Ya, terhadap harta yang kita miliki itu supaya kita tidak terikat sepenuhnya dengan kekayaan itu sehingga menjadi orang yang pelit. Sebab rusaknya harta ini ketika kemudian orang tidak lagi memperhitungkan dari mana dia peroleh harta itu. Mm -hmm dengan cara yang halal atau tidak. Kemudian bagaimana menggunakan harta itu, apakah diridai oleh Allah atau tidak. Hmm. Ketika kemudian terjadi orang yang tidak menentu arahnya seperti itu, maka kemudian terjadilah kerusakan dalam hatinya. Maka terjadilah kerusakan dalam ucapannya. Terjadilah kerusakan dalam perbuatannya. Makanya hadis yang sahih diwetkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, Al-halal bayin, hmm. wal haram bayin. ya halal jelas, Ya haram pun jelas. Wabainahuma umur mustabihat. Di antara keduanya ada masalah-masalah yang yang termasuk kategorinya ragu, syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau orang sudah cenderung untuk masuk ke dalam wilayah yang abu-abu ini, wilayah syubhat hmm. ini, maka akan mungkin sekali dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Karena yar'a yarta haula al-hima. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar kebun orang. Hmm. Ketika dia lengah, maka kambing itu akan masuk ke untuk makan di kebun orang itu. Seperti itulah ketika kemudian orang sudah cenderung ke dalam syubhat, maka dia akan mudah masuk ke dalam yang haram. Kemudian Rasul ingatkan, setelah menyebutkan masalah dunia, halal haram syubhat, maka Rasul mengatakan ain ala inna fil jasadil mudghah. Hmm. Idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyil qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Kalau dia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah itulah kalbu. Nah, begitu erat hubungannya antara apa harta yang halal dan harta yang haram terhadap keutuhan pribadi orang itu. Baik menyangkut hatinya, kemudian menyangkut perilakunya, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi bagaimana dia mengkonsumsi hmm. daripada kekayaan yang dia peroleh itu. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan para salafus saleh. Di antaranya Abu Hanifah rahimahullah. Beliau ketika kemudian satu saat datang dagangan banyak. Hmm. Kemudian uh, beliau tahu ada bagian beberapa barang yang ada cacat. Kemudian dia sampaikan pada pegawainya. Nanti kalau umpama ada orang yang mau beli barang yang KW berapa ini KW 3 atau KW 2 yang cacat ini yeah. jangan kamu jual tanpa kamu menjelaskan apa kondisi barang itu mm -hmm. harus kamu terangkan rupanya karena kesibukan si pegawai itu lupa yeah. dia jual barang itu sama dengan barang yang yang tidak cacat tadi itu sehingga kemudian masuk uangnya tercampurkan antara barang yang utuh dan barang yang cacat mm -hmm. ketika kemudian Abu Hanifah saat mengecek mana hasil apa nih uh, jualan jualan hmm. dari barang yang cacat itu hmm. ya Allah maaf Tuhan saya lupa saya jual sama seperti barang yang tidak cacat itu maka kata Abu Hanifah ini berarti sudah masuk suatu syubhat hmm. yang ini akan bisa merusak seluruh kekayaan kita oleh karena itu seluruh barang yang sudah kita apa ah, jual hari ini baik yang asli maupun yang cacat ini kita keluarkan sedekah di jalan Allah. Allah Untuk menghindari jangan apa ada masuk dalam dirinya atau dalam keluarganya sesuatu bagian dari apa harta yang tidak betul. Hmm. Coba kita lihat kehidupan umat Islam sekarang ini yang makan dengan yang haram, hmm. yang makan dengan menipu, yang makan dengan korupsi, yang makan dengan berbagai macam cara mereka gunakan, yang rampok, yang kemudian apa ini menjamret, yang macam-macam cara mereka tempuh. Padahal kita dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ Jangan sekali-kali kalian makan harta manusia dengan cara yang batil. Nah, karena itu, saudara sekalian, kita sebagai umat Islam yang selalu kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, maka jangan sampai kemudian tujuan hidup kita hanya sebatas dunia Tujuan kita hanya kemudian menumpuk kekayaan, lupa kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu bagaimana kita menjadi hamba Allah untuk selalu taat kepada Allah, sehingga kita gunakan seluruh potensi kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk bagaimana kita memperoleh harta dengan cara yang benar dan menggunakannya bukan dengan cara yang benar dan jangan sampai kita kemudian sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Ta'isa abdud dinar hmm ya, celaka itu orang yang menjadi hambanya apa dinar dinar, dinar, dinar, dirham. dinar ini uang emas mm -hmm. dirham uang perak mm -hmm. dan itu menjadi satu apa alat uh, jual beli saat itu bagi kehidupan umat manusia mungkin sekarang kita mm -hmm. bisa lihat currency currency dari masing-masing negara mm -hmm. kalau kita rupiah kalau Amerika dolar kalau Saudi rial dan seterusnya mm -hmm. itu adalah merupakan satu bentuk daripada alat uh, tukar yeah. yang kemudian Transaksi, ya. dijadikan yeah. sebagai suatu ukuran daripada kekayaan seseorang. Mm -hmm. Makanya sekarang aset orang itu bukan hanya sebatas uh, barang yang disimpan seperti emas atau mm -hmm. kemudian tanah ataupun yang lainnya, tetapi juga deposito yeah. yang di sana ada angka-angka uang mm -hmm. yang sebenarnya itu adalah merupakan uh, hakikatnya adalah uh, merupakan aset mm -hmm. ya kekayaan yang itu uh, dalam setiap negara biasanya diukur dengan apa ini eh, persediaan hmm. dana yang ada apa itu atau kemudian persediaan barang seperti emas yang ada pada negara itu sehingga kemudian mereka mengeluarkan uh, nilai eh, keuangan yang ada pada negara itu. Hmm. Nah, sekalian kalau kita perhatikan dari kehidupan umat manusia, ya kebanyakan manusia ini sekarang sudah terbawa kepada arus materialisme, hmm. yang dimana otaknya itu hanya duit, duit dan duit. Yang kemudian menjadikan ukuran orang itu kalau orang itu berduit dihargai. Hmm. Kalau dia tidak berduit kemudian tidak mendapat penghargaan. Jadi pikiran orang itu sudah pada porsi yang sudah terbalik. Yeah. Makanya ketika orang itu datang pakai Mercy atau pakai BMW atau kemudian pakai apalah mobil-mobil mewah, penghargaannya luar biasa. Betul betul. Ketika kemudian orang itu datang mungkin pakai motor ya. <laughs> <laughs> seperti saya yeah. Iya. atau kemudian apa ini jalan kaki apalagi <laughs> itu penghargaannya sudah berbeda lagi eh, naik angkot nah, apalagi naik angkot ya <laughs> oh, itu ukuran orang yeah. sekarang sudah apa ini eh, beralih kepada arah materialism karena ini adalah merupakan satu bentuk uh, keterpengaruhan Betul. sebagian umat Islam terhadap apa uh, apa norma-norma barat yang memang mereka itu ukurannya tewis money. Iya. Yeah. Semua diukur dengan uang ya. Makanya kita mempunyai harga diri hmm. lebih daripada itu. Bahkan Allah SWT menetapkan seluruh para nabi yang kemudian diwakil oleh ulul azmi. Jadi mana Allah katakan, dalam surat Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum ad dini ma wasa bihi Nuha, waladzi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Seluruh para nabi yang diwakili oleh lima ulul azmi itu, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, seluruhnya diperintahkan untuk menegakkan agama. Hmm. Karenanya Nabi Muhammad tidak pernah minta harta. Yang ada Nabi mengatakan, "Rabbi zidni ilma." Wazukni fahma. Hmm. Ya Allah tambahlah ilmuku dan tambahlah kefahamanku. Karena memang dunia bukan menjadi ukuran terbesar ah, seperti yang digambarkan oleh sebagian manusia sekarang ini, tetapi justru kebenaran itulah yang harus kita cari, kemudian kita pegangi, dan kemudian kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Okay. hanya sesekalian kita yang menyatakan iya karena wudhu iya karena stain, jangan dunia menjadi tujuan hidup, tetapi jadikanlah bagaimana kita mendapat keridhaan Allah dalam kehidupan ini dengan menjalankan agama Allah sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin Hmm. Dengan demikian maka arah hidup kita menjadi jelas dan kita kemudian tidak diombang-ambingkan oleh kehidupan materialistis yang kemudian sekarang ini sudah banyak mempengaruhi kehidupan manusia karena kemerlapan dunia yang sebenarnya itu adalah fata morgana. Baik. Barakallahu fikum semoga kita diberikan kekuatan Amin. di dalam menghadapi ujian harta ini karena kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, jangan berharap kita akan selamat dari apa eh, bentuk eh, apa ujian bentuk harta ini. Wallahu a'lam. Baik rekan terpenjara dengan kecintaan kepada materi adalah sebuah persoalan yang harus kita sadari bahwa ini akan membawa kita kepada satu kecintaan yang berlebihan. Kita tidak eh, Islam membolehkan kita mencintai dunia, kita mengumpulkan dunia, kita mencari, karena itu adalah bagian dari kepentingan kehidupan kita. Tetapi setelah kita dapat, jangan kemudian dunia menjadikan kita lupa dan terlena, apalagi kemudian dunia menjadikan kita orang-orang yang terpana. Mudah-mudahan setelah tadi kita mendengarkan kajian demi kajian terkait dengan masalah ini, kesadaran kita bangkit untuk menjadikan dunia sebagai fasilitas beribadah kepada Allah. Radio Dakta 107 FM masih dari Gria Agus Salim, 77 Bekasi, Dakta 107 FM, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Rekan Dakta, apa kabar? Mudah-mudahan Anda masih tetap belum beranjak ya dari kajian kita malam ini. Dan masih bersama saya Anwar Ansari Mahdum sebagai pemandu acara juga rekan Bayu Samudra. Dan kita hadirkan Ustadz Parit Uqbah. Ya, rekan Dakta, sebelum kita lanjutkan kajian kita ada satu informasi terkait dengan kajian dan bedah buku ya setiap kita muslim dan muslimah diperintahkan Allah untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu kita akan mengetahui tentang agama Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar melainkan mempelajarinya berdasarkan Quran Sunnah menurut pemahaman para salafus soleh agama Islam adalah agama ilmu dan agama amal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa ilmu dan amal soleh. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Yang ma'ruf dengan yang mungkar. Dan dengan menuntut ilmu, seseorang muslim akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kini saatnya Anda berkesempatan untuk mulai mengkaji dan menyimak nasihat di dalam acara kajian dan bedah buku bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan menyajikan tema yang sangat penting yaitu menuntut ilmu jalan menuju surga. Acara ini diselenggarakan di Masjid Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara pada hari Ahad tanggal 6 Mei 2007 mulai pukul 9 hingga zuhur. Jangan sampai Anda lewatkan untuk menghadiri agenda penting ini karena ini sangat penting, ya. Ya, ini sangat penting. Oleh karenanya hadirlah bersama keluarga, teman, kerabat, dan tetangga Anda. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Jakarta Islamic Center dan TKIK. Dan untuk informasi lanjut Anda bisa menghubungi di 0812 1055891 atau di 0815 886 3543. Kemudian untuk yang kedua, juga hadiri tausiah dan bedah buku agar layar tetap berkembang. Pada hari Sabtu 5 Mei 2007 mulai pukul 9 sampai selesai. Tempatnya di Masjid Baitur Rahman, Pila Nusa Indah. 2 Blok U RW 20 Jati Asi Bekasi. Acaranya mulai pukul 9 hingga selesai. Menghadirkan narasumber Profesor Dr. KH Haji Didin Hafifuddin, Ketua Bajnas RI dan Insinyur Haji Muhammad Hashim Mustafa, Ketua Dewan Penasehat DMI Sukma Jaya, trainer main transformation program, dengan moderator Ahmad Saihu Al-Hafiz, pimpinan Pontes Hidayatullah. Dan acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Informasi dan pendaftaran hubungi Khairul Anwar di 70075 199 70075 199. Baik, kembali ke Ustadz Farid Uqbah dan anda tentu saja bisa bergabung di 8816363 lewat kajian yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Farid. Silakan, Mas Bayu, sudah ada yang bergabung malam ini? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Ismail di Permata Regensi. Baik Pak Ismail, apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini suaranya <laughs> Sangat sehat kedengarannya. Ya, Alhamdulillah. <laughs> Ustaz Farid, ya, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Pak Ismail, silahkan. Uh, eh, Ustaz, uh, tadi mengenai tasawuf ya. ya. Pertanyaan pertama adalah apakah tasawuf itu memang 100% menyimpang atau ada juga tasawuf yang syar'i. Ya. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai ya karena dua ya nasta'in yaitu bagaimana mengkompromikan antara dunia dengan akhirat. -hmm. Artinya selama ini kan dari orang awam pagi-pagi pulang malam, -hmm. sementara yang diraih sedikit, akhirat pun tidak dapat. <laughs> Apakah kita harus memilih akhirat dengan dunia, uh, eh, yeah. atau kita bisa menjalani dua-duanya dan dapat dua-duanya gitu? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, Pak Ismail, uh, pertanyaannya bagus sekali. Mm -hmm. uh, untuk masalah tasawuf, apakah ada tasawuf yang syar'i mm -hmm. atau seluruhnya menyimpang? <laughs> Iya, uh, memang uh, ada di kalangan para ulama mm -hmm. yang masih mempertahankan istilah tasawuf. Yeah tetapi kemudian diblasteri dengan sunni. Mm -hmm. Ada tasawuf bidai, ada tasawuf sunni. sunni. Yeah. Nah, tetapi ternyata kalau ini dipertahankan sangat berisiko tinggi. Mm -hmm. Apalagi kita menghadapi masyarakat awam. Yeah. Meskipun itu disampaikan oleh sekian banyak para ulama. Nah, bahasa yang paling tepat karena kalau sudah bicara tasawuf hmm. ini kalau yang sekarang ini udah tercemar yeah. dalam segala seginya Nah, kalau kemudian masih dipertahankan istilah tasawuf itu, kemudian dipelestari dengan sunni dalam arti dia tidak terlepas daripada sunnah Nabi, hmm. maka akan tekanannya lebih banyak kaitan dengan masalah zuhud hmm. dalam menyikapi dunia. Sementara kalau kita lihat hakikat tasawuf itu, itu sudah terungkap oleh Al-Quran. Hmm. Nah, Al-Quran menggunakan istilah tazkiyah. Namanya dalam surat al Jum'ah ayat 2 Allah katakan والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته hmm. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين Kalau kita lihat Al-Quran istilahnya lebih banyak menggunakan istilah tazkiyah. Hmm. Dan itu adalah Qur'ani. Kenapa kemudian kita lepaskan istilah Qur'ani kemudian menggunakan istilah manusia? akan lebih bagus kalau kemudian kita kembali kepada sumber awal yang kemudian kita gunakan tazkiyah itu seperti yang Allah katakan wa nafsu wa masawaha hmm. fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha Nah, dengan istilah tazkiyah itu lebih tepat. Demikian termasuk yang juga diusulkan oleh sebagian ulama yang lainnya. Hmm daripada kita menggunakan istilah yang tercemar. Apalagi ditemukan terakhir ini bahwa banyak adopsi dari kalangan tasawuf terhadap agama-agama lain. Hmm. Jadi norma-norma agama lain Hindu, hmm. Buddha, Kristen, segala macam itu diambil oleh mereka, disarikan, gabungkan dalam tasawuf. Hmm, hmm. Dan itu adalah penyimpangan yang luar biasa. Nah ini kemudian diingatkan oleh para ulama supaya tidak terjerumus ke arah yang salah seperti itu. Yeah. Karenanya lebih bagus kita menggunakan istilah tazkiyatun nufus, hmm. menghindarkan daripada istilah-istilah yang nanti bisa difahami salah. Baik. Adapun berkaitan bagaimana mengkompromikan dunia dan akhirat. Hmm. Memang kita disebutkan oleh Al-Quran Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah la tansa nasibaka minad dunya Yang paling utama kamu harus cari adalah akhirat kamu -hmm. Tetapi jangan lupa kamu terhadap duniamu Artinya dunia ini fasilitas untuk menjadi alat kita untuk mencapai akhirat. Tapi kalau kemudian fasilitas menjadi tujuan ini yang keliru. Mm -hmm. Jadi dunia tidak kemudian harus kita tinggalkan. Rasulullah SAW juga berkaitan dengan dunia mm -hmm. dalam kehidupan beliau. Beliau suka makan daging, mm -hmm. berjalan, ya minum susu, mm -hmm. ya uh, apa menikmati dunia. Mm -hmm. Di antaranya adalah dengan istri-istri beliau yeah. kan gitu. Kemudian begitu pula para sahabat. Bahkan Rasulullah mendoakan pembantu beliau namanya Anas bin Malik. Hmm. Semoga Allah memberikan kamu harta yang banyak dan anak yang banyak. Hmm. hmm, hmm. Dan itu terkabul. Suami anaknya 100 lebih tuh. Yeah, yeah. <laughs> Hartanya melimpah luar biasa itu. Ya, yeah. dan itu dirasakan oleh sebagian banyak pada para sahabat. Ya mereka menikmati dunia hmm. sebagai satu ujian untuk bagaimana mereka menyikapi dunia dan ternyata mereka mampu menggunakan dunia untuk akhiratnya. Mm hmm. Ini yang kemudian kita kurang mampu ini. Yang kemudian banyak kita terjerumus, kita terjebak dengan dunia, lupa kepada akhirat. Betul. Nah, silahkan Anda mencari dunia dengan cara yang dibenarkan. Tetapi jangan lupa cara mencari dunia harus benar dan cara menggunakannya harus benar. Dalam riwayat Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyebutkan Eh, kategori manusia berkaitan dengan dunia ini ada empat macam. Mm -hmm. Manusia diberikan oleh Allah dunia harta, tapi sekaligus diberikan ilmu agama. Mm Nah, karena dia mengerti ilmu agama, dia tahu bagaimana mencari harta dan bagaimana menggunakan harta. Sehingga orang seperti ini termasuk orang yang sukses dunia akhiratnya. Yang kedua diberikan ilmu agama tapi nggak diberikan harta bokek deh. <laughs> Tetapi dia kemudian berharap ya Allah, indra riwayat Ahmad, mm -hmm. ya Allah kalau engkau berikan kepada aku harta seperti yang pertama yang punya agama itu. Sementara saya cuma punya agama. -hmm. Saya akan gunakan lebih dari dia ya Allah. Dengan niatnya itu kata Rasulullah dia sudah sama dengan pertama. Allah. Jadi keutamaan orang berilmu. Mm -hmm. Yang ketiga diberikan harta tapi nggak diberikan ilmu. -hmm yang penting dia numpuk harta dengan cara apapun dan seterusnya dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya ngawur akhirnya orang seperti ini adalah orang yang merugi karena diberikan harta tapi diberikan apa ilmu agama ngawur dia nabrak-nabrak dia Nah yang lebih buruk lagi yang ketiga, yang keempat, nggak ada harta, nggak punya ilmu dunia, ilmu, ilmu agama, miskin tapi yeah. sombong. Nah, bilang balik. ya, ini adalah orang yang sangat merugi. Karena itu kita harus berusaha untuk mengkompromikan gitu. mm -hmm. ya tetapi jangan lupa yang utama apa akhirat mm -hmm. karenanya perlu mengingatkan dunia adalah jembatan menuju akhirat yeah. bukan sebaliknya baik karena itu kita berusaha bagaimana bisa mencapai itu yeah. Ya. baik terima kasih Pak Ismail e, pertanyaannya sudah terjawab ya dan mudah-mudahan Pak Ismail bisa mengkompromikan antara kepentingan dunia dan akhirat Baik, 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Abidin ini. Pak Abidin. Tanah Kusir. Baik, Pak Abidin alhamdulillah bisa bergabung malam ini ya. Alhamdulillah. Gimana suasana di Tanah Kusir, Pak? Ya. Suasana di sana bagaimana malam ini? Alhamdulillah ini kalau boleh saya ini ya, mm -hmm. saya ungkapkan ya. Yeah. Sebelum saya bertanya sama Ustaz saya ini adalah pendengar data tiap hari saya ikutin mm -hmm. ya karena saya sendiri ini merasakan aduh manfaatnya luar biasa dari radio dakta gitu ya. Yeah. Saya ikuti dari dari pagi, mal, eh, habis johor, mm -hmm. terus sekarang mal, uh, jam 4 tadi mm -hmm. dan sekarang malam-malam ini saya ikutin tiap hari saya ikutin. Tiap hari ya. ya. Memang sudah tidak ada lagi aktivitas dengan, Pak Ustadz Anwar ya. <laughs> Iya. Yeah. Terus sekarang Pak Ustadz Farid Uqbah. Iya. Subhanallah. Mm -hmm. Ini maaf ya kalau pertanyaan saya agak gemeter nih. Iya. Yeah. <laughs> Santai aja Pak, iya, biasa ya, ya. saja. Uh, ini sekedar ungkapan saya sendiri. Baik. Nanti ya baru saya bertanya. Saya uh, terus terang saya itu baru mempelajari agama gitu ya. -hmm. ya. Saya uh, umurnya berapa Pak Abidin? Sekarang umur saya menjelang 50. Oh, iya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ah, ah. jadi saya dari kecil memang dia sama orang tua diajar sholat ngaji gitu. Cuma hmm. sebatas itu aja. Iya. Itu umur-umur 40 baru sadar saya. Kalau saya ini rupanya cuma Islam turunan. Yeah. Gitu, saya tidak tahu kalau ada apa-apa saya nggak tahu sama sekali buta sama sekali. Bodohnya mm. luar biasa gitu ya. Mm. Baik. Nah, jadi baru menjelang umur 40 tahun saya baru udah gitu ditangkap orang meninggal ibu bapak meninggal saya pelajari memang tempo hari orang tua saya ninggalin uh, buku Quran hmm. ya hmm. Quran dengan terjemahan itu saya berla saya belajar memang ada teman-teman tadi bilang mestinya kamu belajar sama orang yang pinter hmm. cuman kan maaf ya mesti pakai biaya atau gimana kebetulan saya memang nggak punya biaya apa <laughs> iya, gimana yeah, saya pikir ah masa ya sih saya nggak bisa maksudnya niat saya ingin belajar gitu ya -hmm. belajar saya, tiap hari sehingga sampai empat tahun lima tahun menjelang sekarang saya saya, saya baca terus saya baca terus gitu mm -hmm. sampai akhirnya ketemu satu ayat dari surat Al-Zalzalah. Mm -hmm. Itu yang menjadi uh, dorongan saya buat seperti yang syarakat yang Allah barangkali yeah. tahu bagaimana saya gitu ya. Itu di surat Izazal Al-Jalah. Mm -hmm. ya'mal khairan Jadi antaranya Barang siapa mengerjakan satu kebaikan walaupun kecilnya hmm. luar biasa, hmm. lebih kecil daripada atom, itu hmm. niscaya engkau akan melihat balasannya. Hmm. Jadi kalau saya melakukan hal yang lebih kecil, lebih besar daripada Darah, atom ya. itu, hmm. barangkali ada ada nilainya. Yeah. Jadi saya sekarang ah ini ini amal ini amal iman subhanallah luar biasa kebaikan itu luar banyak sekali gitu Betul, jadi baik. menambah keimanan saya Amin. seperti sekarang ini saya saya seperti ini ya Allah hmm. luar biasa baik. Jadi merasakan saya itu subhanallah Allah tuh maha maha segala galanya gitu ya, ya, ya. jadi yang saya pertanyakan apakah dengan cara saya sementara ini saya benar-benar otodidak gitu ya. Hmm. Uh, uh, apakah ini salah? Memang bukan berarti saya tidak mau belajar. Nyatanya sekarang juga tiap hari saya belajar lewat dakta. Baik pak. Begitu aja pak ya. Iya. Makasih Pak banyak. Barangkali minta maaf ini atas hmm. ke kebodohan <laughs> saya pertanyaan seperti ini. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abidin, satu ungkapan yang hadir dari kesadaran ya. Mudah-mudahan Pak Abidin terus dimudahkan oleh Allah dalam memahami Islam. Mungkin Ustaz bisa ber berkomentar. Ya, barakalasikum eh, Pak Abidin hmm. itu berarti artinya Bapak ahli ibadah. Ahli ibadah ya kalau abid itu satu abid yeah. ini banyak iya. jadi yeah. jadi ringkas sama juga <laughs> rangkap semua yeah. ya tinggal uh, alhamdulillah masih Allah berikan hmm. apa ini uh, rahmatnya iya. sehingga yeah. ketika umur 40 menjadi sadar hmm. memang diperingatkan oleh Rasulullah hmm. bahwa uh, ketika orang itu umur 40 tahun hmm. itu sudah menjadi lampu kuning hmm. kalau dia belum sadar yeah. ya iya. kalau sampai umur 60 tahun belum sadar juga itu lampu merah lampu merah bahaya dia. <laughs> nah alhamdulillah ini sudah ada ada kesadaran tinggal bagaimana memupuk kesadaran itu uh, dalam rangka memahami agama yang benar. Hmm. Terus terang saja uh, dalam masyarakat kita ini banyak agama itu dijadikan sebagai satu objek. Yeah. Ya, bahkan kemudian tidak jarang uh, dijadikan sebagai satu alat untuk uh, memperdaya orang lain. Hmm. Sehingga lahirlah kelompok aliran aliran sesat yang hmm. cukup banyak jumlahnya. Yeah. Ya. Uh, termasuk uh, apa ini uh, eh, aliran sesat yang yang masih kategori Islam atau hmm. yang, yang di luar dari Islam hmm. ada yang pakai nama-nama Islam yeah. aliran kepercayaan itu hmm. ada yang 250-an itu hmm, hmm. ya kemudian uh, aliran aliran aliran sesat itu cukup banyak di Indonesia nah biasanya yang menjadi target orang yang bodoh dalam hmm. agama orang yang tidak mengerti secara utuh tentang tauhid Orang yang tidak faham tentang bagaimana berislam yang benar. Hmm sehingga mereka menjadi target bagi kelompok aliran sesat itu. Nah, Pak Abidin e, meskipun secara otodidak, jangan sampai kemudian terbawa kepada arus yang salah kayak gitu. Nah, makanya buku yang dibaca harus benar. Kemudian orang yang kemudian dia dengar ceramahnya harus dia yakin betul orang hmm. itu dalam posisi yang benar. Yeah. Sebab kata Imam Malik, "In hadzal ilma dinun, fakhudu dinakum aman tasiqunahu." Ini ilmu bukan kayak ilmu umum, hmm. kayak ilmu matematika, kimia, hmm. bahasa Inggris segala macam. Kamu boleh ambil semua orang itu. Yeah. Tapi kalau ini ilmu din, ilmu agama ini, kamu harus ambil dari orang yang kamu percayai. Kalau kamu tidak percaya jangan kamu ambil. Yeah. Ya, apalagi kalau kemudian uh, terdapat sesuatu penyimpangan dalam keyakinan, pemikiran atau perilaku daripada orang itu. Nah karenanya uh, sikap otodidak itu tidak dipersalahkan, yeah. Ya, apalagi tadi mengakui memang apa memang nggak ada biaya dan seterusnya. Padahal dalam dasar agama nggak harus pakai biaya, yeah. ya termasuk mendengarkan radio seperti ini tanpa biaya. Nah karenanya yang penting uh, buku yang dipelajari harus benar. Kemudian orang yang kita gali ilmunya harus benar, hmm. harus kita seleksi betul. Sehingga dengan itu kita akan aman dari adanya penyimpangan-penyimpangan. Sebab kalau kita masih kosong, maka mudah sekali apa saja dimasukkan di otak kita akan kita terima. Hmm. Nah, kalau sudah subuhat itu masuk dalam otak kita, masuk dalam hati kita, sulit untuk apa, melepaskannya, sulit untuk apa e, dapat menghilangkannya. Kalaupun bisa itu melalui proses yang panjang dan kesadaran yang sangat tinggi. Nah karena itu jangan pernah ada subuat yang masuk dalam hati dan pikiran kita sehingga kemudian kita terbawa kepada pemikiran dan keyakinan yang salah. Yeah. Nah karenanya ini kita ingatkan kepada Pak Adbin dan kepada yang lainnya supaya kita jangan sampai keliru di dalam apa ini membaca buku bacaan atau mendengarkan kajian dan ceramah kepada orang yang salah. Baik. Ya Pak Abidin, terima kasih atas kebersamaan malam ini. Semoga terus mendengar hingga tuntas acara ini ya. Dan baik Mas Bayu ada yang bergabung masih? Ya, kita jeda dulu beberapa saat dan Anda masih terus bersama kami di 107 FM Radio Dakta. Radio Dakta 107 FM. Baik, masih dari Gri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta 107 FM tingkatkan ilmu perbanyak amal. Ya, rekan dakta untuk menambah ilmu-ilmu Islam, tadi sudah saya sampaikan beberapa kajian dan bedah buku yang Anda bisa catat ya. Juga ada satu informasi kembali, yaitu seminar dan pelatihan pengobatan islami. Acaranya nanti pada hari Ahad, eh, Sabtu dan Ahad ya, 5 dan 6 Mei 2007. Dan narasumber dari seminar dan pelatihan pengobatan islami ini, yang pertama adalah Dr. Mulia Tarmizi, kemudian Ustadz Faisal Ishak, pimpinan, pimpinan Natural Center, kemudian Ustadz Afif Amrullah, SKV, dosen Fakultas Kedokteran UNPAD, dan Ustadz Saiful Bahri, praktisi rukyah. Dan untuk pendaftaran Anda bisa langsung ke Radio Dakta atau pada hari H ya di acara itu yaitu di Islamic Center Bekasi. Dan untuk biaya administrasi seminar kit dan sertifikat Anda harus ya di sini bukan harus sih tapi memang di sini ada 175 <laughs> ribu 175 rupiah jadi untuk dua hari pelatihan pengobatan islami selamatkan generasi muda dengan kehidupan islami dan acara ini dalam rangka milad ketiga garis Bekasi atau gabungan remaja Islam Bekasi baik untuk yang berikutnya kan silakan kembali di 8816363 <clears throat> Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Isti di Kalibata. Baik, Ibu Isti apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Silahkan Ibu. Iya. Uh, Ustaz Farid Utbah. Iya, Uh, tentang subhat sama haram tadi ya. Saya mengalami dilema. Uh, begini, saya kan seorang janda dengan dua anak eh, biaya hidup ditanggung oleh adik laki-laki saya tapi dia bekerja di sebuah tempat eh, hiburan diskotik gitu oh ya? hmm, jadi eh, dari semua dijamin gitu cuma saya eh, bingung bagaimana ya Pak Ustaz ya apa nerima semua ini atau bagaimana gitu baik sudah yakin ibu dia kerja di diskotik gitu? adik saya sendiri sudah sudah yakin. Mm -hmm. -hmm. Baik. Jadi uh, tolong jalan keluarnya Pak saya harus bagaimana? Iya. Yeah. Um, apa merasa puas dengan kehidupan saya yang sekarang? Walaupun kalau malam saya suka mohon sama Allah ditunjukkan bagaimana sebaiknya, tapi sudah tujuh tahun ini kayaknya belum kelihatan jalan keluarnya. Baik ibu. Ya. Iya terima kasih Pak Iya. Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi. Barakalusikum ini termasuk seruan kepada mereka yang ingin apa ini membantu. Hmm. Eh, apabila kita melihat saudara kita yang sedang mengalami satu kesulitan, apalagi sudah jelas sumber yang diberikan kepada ibu ini eh, terbukti yeah. berdasarkan apa ini masuk informasi ya. hmm. Eh, dia bekerja di diskotik, itu berarti memang tempat maksiat. Ya. Ya, ini dari A sampai Z tempat maksiat. Mm-hmm. Sudah sulit untuk mengatakan itu tidak mengandung mm-hmm. apa ini bukan cuma syubhat ada yeah. harap gitu. Yeah. Nah, karenanya uh, sesuatu yang halal sedikit lebih baik daripada banyak dan hmm. yang haram. Dan saya yakin ibu istri Allah tidak akan menyanyiakan ibu dan anaknya. Dan insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Hmm ya, dan Allah katakan eh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min la yahtasib siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah pasti Allah berikan jalan keluar dan kemudian uh, diberikan rezeki yang tidak dikira. Hmm, hmm. Nah, yang penting dari diri ibu harus ada upaya untuk meninggalkan. Iya. Yeah. Dari apa ketergantungan ada upaya ya. hmm. uh, dari sumber yang haram itu. Kemudian berusaha apakah dengan usaha semampu kita hmm. goreng ayam apa goreng apa hmm. goreng apa eh, kacang goreng kita ya. jualan apa gitu bisa juga itu atau kemudian melalui kalau memang kita tidak mampu untuk dagang karena kesempatan ngurusin anak kita bisa melalui uh, saudara-saudara kita hmm. yang mempunyai kemampuan untuk membantu ibu apakah dengan memberikan modal atau kemudian memberikan apa nih eh, uh, pemberian-pemberian dalam sifatnya konsumtif hmm, hmm, hmm. itu semua akan bergantung daripada usaha ibu yang insya Allah tidak ada istilahnya uh, orang itu mati kelaparan kalau dia mau berusaha. Yeah. Kalau sejak kata Rasulullah SAW seekor burung dia berangkat pagi dalam keadaan lapar pulang hmm. di waktu waktu eh, dalam waktu dalam keadaan kenyang. Eh, apa, dalam keadaan kenyang Kenapa kita manusia punya akal tidak bisa berbuat seperti itu? Yeah. Yang penting ada usaha pasti akan ada jalan keluarnya. Mm -hmm. Dan e, meskipun sudah diusahakan tujuh tahun, tetapi e, semangat ibu untuk kemudian meninggalkan haram mm. dan hmm. mencari yang halal itu tidak boleh kemudian e, terkalahkan dengan perasaan kok belum ada jalan keluarnya. Hmm. Pasti ada jalan keluarnya, tinggal bagaimana mengusahakan itu dan mudah-mudahan Allah pasti akan membela dan memberikan jalan keluar buat ibu hmm. dan yakinlah kepada Allah jangan pernah kemudian timbul rasa ragu yeah. dalam diri ibu kok Allah tidak memperhatikan saya umpamanya. Jangan karena Allah taala itu akan sangat bergantung dengan husnudzon seorang hmm. hambanya dan pasti yang namanya rezeki itu adalah merupakan pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Hanya kemudian kita harus berusaha dan berusaha. Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan buat Amin. Baik Ibu, mudah-mudahan ya Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya baik kita kembali di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Nimin Pak di Cilangkap. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak Nimin. Uh, saya ini Pak mau nanggapin jawaban Pak Ustadz tentang pertanyaan Pak Abidin tadi. Yeah. Iya. Uh, tentang mencari guru yang dipercaya gitu kan. Yeah. Dan buku yang dipercaya. mm. Sebagai orang awam tentu uh, kita harus punya ukuran itu ya apa. mm. maksudnya kalau kita ketemu guru pasti dia berargumentasi kan benar artinya kita terbawa percaya gitu. mm. Uh, ukurannya apa uh, guru itu bisa dipercaya di jalan kebenaran mm -hmm. dan buku itu juga dikarang oleh orang-orang yang benar itu mm. ukurannya apa gitu. Baik, Gitu. Karena saya setiap mendengarkan data gini mm. kan, uh, saya yakin oh, ini yang benar gitu. Mm. Tapi begitu saya keluar di masyarakat mm. ngaji di dengan yang lain, yang lain gitu. Yeah. Oh ini benar juga. Ya. Ini juga benar. <laughs> Contohnya seperti ini, yeah. Yeah. seperti maulid. Maulid di sini kan bid'ah gitu kan. Yeah. Nah, begitu dengar kiai yang ini, hmm. oh, ini bukan bid'ah gitu. Iya, yeah. Eh, beda hasanah. <laughs> ya, jadi jadi saya perlu patokan gitu kan. Iya, gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nimin, ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Lebih detail daripada tadi. E, kalau ada guru ataupun buku, ukuran hmm. buku itu benar itu apa? Hmm. E, sebenarnya itu bisa diukur dari metode memahami. Hmm. Jadi metode memahami Islam ini ada lima macam Pak Nimin. Yeah. Yang pertama mereka yang memahami Islam tidak dari sumber Islam. Hmm. Islam menurut profesor ini, Islam menurut dokter ini, itu tidak akan pernah paham Islam secara utuh. Yeah, yeah. Ya, yang kedua, memahami Islam hanya berdasarkan Al-Quran tok. Mm, -hmm. Kalau Anda mendapatkan orang bawanya Quran terus, mm. nggak mm. pernah nyinggung satu pun hadis nggak pernah nyinggung. Yeah. Pendapat ulama apalagi <laughs> nggak pernah disinggung. Cuma mm. Al-Quran menurut dia saja itu indikasi nggak benar. Hmm. Karena Al-Quran itu tidak akan pernah difahami kecuali dengan penjelasan Rasulullah SAW. Yeah. Iya. Dan contoh dari para sahabat dan seterusnya. Nah, yang ketiga, orang yang kemudian memahami Islam hanya sebagian sunnah saja. Hmm. Gimana cara makan, gimana hmm. cara berjenggot, iya. bagaimana yeah. cara berpakaian segala macam. Tetapi kemudian tidak mengaplikasikan atau kemudian e, memahami Islam secara utuh. Hmm. Kalau orang itu mempelajari sunnah dengan secara utuh, dia akan paham tentang sunnah apa tentang tafsir, dia akan paham tentang bagaimana praktek Rasulullah, bagaimana hmm. bagaimana berdakwah dan seterusnya. Ini dari hanya sebagian-sebagian saja yeah. terhadap paham sunnah itu. Kemudian keempat, memahami Al-Quran dan sunnah, apa Islam, memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah tok Menurut dia, yeah. diambil comot sana, ambil comot sini. Ya, seperti umpamanya orang memahami man mata walaysa fi unuqi bai'a mata mitatan jahiliyah. <laughs> Siapa yang meninggal dan di lehernya enggak ada bai'at, yeah. mata matinya jahiliyah. Yeah. Hadisnya sahih. Uh Tapi kemudian dia bawa hadis ini untuk membaiat imam ini, bawa hmm. tokoh ini dan seterusnya. Ini indikasi enggak betul. Yeah. Hadisnya sahih, tetapi kemudian hmm. ditempatkan yang bukan pada tempatnya. Padahal hadis itu berkaitan dengan imam khalifah. Hmm, hmm, hmm. Nah, kemudian yang kelima, memahami Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah para iya. sahabat, para ulama salihin. Dan para salaf nah, Kalau kita lihat itu, Anda akan temukan tafsir di antara tafsir Ibnu Katsir. Mm -hmm. Ibnu Katsir tidak yeah. menafsirkan Al-Quran menurut dia, yeah. Iya. tapi menurut Al-Quran, menurut keterangan Rasulullah, menurut keterangan para sahabat, terus begitu. Mm. Jadi kalau mau tafsir, lihatlah tafsir Ibnu Katsir. Yeah. Kalau Anda lihat hadis Nabi, lihatlah Sahih Bukhari, mm. Sahih Muslim. Nah, itu Anda akan temukan riwayat-riwayat dari Nabi yang kemudian di sana penjelasan-penjelasan para sahabat, hmm. apalagi penjelasan para ulama terhadap apa pemahaman hadis-hadis tadi itu. Hmm. yang seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi dan seterusnya. Kemudian kita lihat uh, pada bagian-bagian masalah ibadah. Maka umpamanya Bapak lihat uh, tentang uh, kumpulan hadis-hadis tentang masalah sholat. Itu ada dalam Sahih Bukhari, hmm. ada dalam Sahih Muslim. Nah, kalau kita faham itu dari sumber yang benar, tanpa kemudian apa ini dicomot-comot seperti banyak orang itu, maka kita akan faham dengan Islam yang utuh. Yeah. Jadi memahami Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah, para sahabatnya, tabiin dan seterusnya dari para ulama asalafusalah dengan demikian Bapak akan menjadi aman. Mm -hmm. Makanya kalau ada orang ngomong Quran nggak nggak hadisnya, ya atau bawa hadis tapi nggak jelas hadisnya bagaimana, yeah. perlu iya. dipertanyakan. Ya, sampai kita menjadi orang yang faham terhadap Islam yang kemudian tidak uh, corak. Baik. Barakallahu Ya, terima kasih Pak Nimin ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan sumber yang jelas ya, yang jernih dan yang terpercaya. Dan sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita sudah punya Al-Qur'an. Mungkin kesedar, eh, ke, apa, kemampuan kita tidak bisa menafsirkan secara umum tapi paling tidak ada terjemahnya. Nah, kalau kita sudah punya terjemah kemudian juga kita kaitkan dengan buku-buku yang sudah disebutkan oleh Ustaz tadi seperti misalnya uh, hadis riwayat Bukhari Muslim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Pak Dimin ya, ini merupakan satu rujukan bagi kita untuk bisa kita cari kesempatan yang lebih besar lagi untuk menuntut ilmu. Dan baik rekan dakta, kita akan menjawab pertanyaan lewat SMS ya. Ini yang pertama tentang buku yang berjudul Ternyata Akhirat Tidak Kekal ya. Ini ada judul buku begitu. Nah, judul ini dikarang eh, buku ini dikarang oleh uh, Agus Mustafa. Jadi yang bertanya ini bagaimana tanggapan Ustaz terhadap buku ini? Karena ada Ustaz yang ceramah pakai buku tersebut. Yeah. Saya khawatir banyak yang percaya. Yeah. Barakallahu uh, saya membaca sejumlah buku Agus Mustafa tetapi ya. tidak mendalam dan dari pengantar dia dan kemudian uh, saya kebet-kebet bagian-bagian yang uh, dia sampaikan memang cenderung dia ini adalah modelnya tasawuf modern juga. -hmm. Ikut metode tasawuf modern -hmm. tetapi dikemas dengan uh, ilmu pengetahuan mm -hmm. yaitu kedokteran mm -hmm. maupun ilmu pengetahuan umum yeah. karena memang dia ini bidang umum. -hmm. Ini mm-hmm. orang Malang yeah. yang kemudian menulis sekian banyak buku yang kemudian menggegerkan di banyak-banyak tempat hmm. dan biasanya dia menggunakan istilah-istilah yang kemudian uh, atau judul-judul yang uh, apa uh, kontroversi kontroversi <laughs> seperti akhirnya tidak kekal Makanya saya sarankan untuk tidak lagi apa mengkonsumsi buku seperti itu hmm. karena akan mengandung banyak resiko yeah. penyimpangan dan seterusnya. Barakallahu Baik. Kemudian tadi Ustaz menyinggung tentang tasawuf. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya ajaran tasawuf dengan ilmu ma'rifat? Iya. jadi gini, uh, ilmu ma'rifat ini bagian daripada ajaran tasawuf. Mm -hmm. ya, kalau pengertian uh, tasawuf itu biasanya uh, dalam kehidupan para orang-orang tasawuf itu mereka membagi ada empat macam. Uh. Ada tahapan pertama namanya syariat. Kalau orang Jawa bilang <laughs> syariat. ya. <laughs> Karena nggak bisa ngomong air. Iya, syariat gitu ya. ya. Syariat ya. Iya. Kemudian kedua tarekat. Mm. Ketika orang itu udah masuk tarekat dia banyak dikirnya. Dikir ini sekian kali, dikir sekian ribu, sekian sekian sekian itu menurut tarekat yang diikuti. Iya. Ada tarekat Wahidiyah, ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Qadiriyah, tarekat tak banyak-banyak. Mm. Ada tarekat Muktabarah, ada tarekat Baru Muktabarah. <laughs> Di Indonesia ini banyak sekali tarekat tarekat sebenarnya. Yeah. Nah, kalau sudah itu berarti kalau orang mengikuti tarekat itu dikasih tasawuf. Kemudian yang ketiga, naik lagi hmm. namanya makrifat Yeah. Iya. Mulai dia mengenal Allah sampai kepada tingkatan fana dan seterusnya itu. Nah, sampai kemudian dia mencapai tingkatan atau mereka sebutkan namanya hakikat. Hmm. Nah, kalau udah hakikat itu bisa sampai menyatu dengan Allah. <laughs> Nah, ini bentuk daripada uh, indikasi tasawuf itu hmm. yang menyimpang itu. Yeah. Makanya uh, kalau sudah sampai ungkapan ma'rifat itu hmm. berarti tingkatan paling tidak ketiga yeah. dari uh, apa urutan-urutan iya. yeah. orang yang mengerti. hakikat makrifat tasawuf itu. Hmm. Nah, karenanya kita jangan terbawa ke arus yang seperti hmm. itu karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yeah. Rasul mengajarkan rukun iman, kemudian rukun Islam hmm. dan ihsan. Yeah. Kalau kemudian kita ikuti dengan benar itu, maka kita akan mencapai tingkatan keimanan keimanan dan tingkatan keislaman dan tingkat ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah dan contohkan oleh Rasulullah dan itu ukurannya akan nampak sekali dengan sholat berjamaahnya tepat hmm. waktu kemudian begitu dekatnya dengan Al-Quran begitu dekatnya dengan menegakkan sunnah dan seterusnya yeah. sementara mereka ini tidak nampak hal-hal seperti itu Barakulahikum Baik, kemudian ini pertanyaan yang menarik ya ini pertanyaan dari seorang ibu di Condet nih ya. Hmm uh, Ustaz bagaimana uh, dengan perampok uh, demi kebaikan contohnya seperti cerita Robin Hood <laughs> ya pertanyaannya adalah apakah termasuk halal rezekinya <laughs> ibu ini rupanya banyak nonton di sinetron ah, film ini iya. ya. tidak ada istilah merampok untuk kebaikan ya. <laughs> yang baik hmm. harus caranya juga baik Yeah. ya kalau merampok ya merampok namanya itu ya. Ya makanya eh, jangan kita campur aduk. Atau merampok yang baik ngasih tahu dulu, saya mau merampok kamu nih. <laughs> Lalu di Inggris itu pernah ada satu iklan menarik. Yeah. Judulnya the apa ini the the honest thief. Mm -hmm. Jadi eh, the honor thief. Mm. The honor thief itu artinya pencuri terhormat. <laughs> dia mencuri, tapi yeah. bukan untuk dia, untuk yeah. orang lain. Karena dia ingin melihat banyak orang miskin tapi gak ada yang bantu, akhirnya yeah. curi punya orang kaya dikasih orang miskin. Mungkin kalau di tradisi Betawi itu ada pitung. Oh iya gitu ya gitu. Iya, pitung itu seorang tokoh ya kan yang sangat digemari dan dia banyak mencuri uh, harta simpanan orang-orang Belanda itu. Oh, ya? <laughs> Jadi dari itu kemudian dia memberikan Eh, pencurian hasil curiannya kepada orang-orang miskin. Yeah. Saya iya. juga termasuk yang terkena imbas tukang nonton film dulu ya. Iya. <laughs> Film-film Betawi. Ya, gitu. Jadi jelas itu bukan sesuatu yang yeah. dibenarkan dalam syariat. <laughs> Baik. Jadi sesuatu yang benar pasti jalannya benar. Iya. Yeah. Baik, jadi Ibu ya tentu saja sebuah kebenaran tidak bisa digabungkan dengan kesalahan ya. Hak dan batil itu tidak bisa digabungkan. Hmm. Dan baik, kemudian juga yang berikutnya ini dari eh, siapa nih sebentar? karena banyak sekali nih ya. Agak sedikit repot juga nih. Dari Cikarang ya, Ustaz. Sekarang Ana lagi mengalami keraguan bermakmum kepada orang yang rusak tauhid uluhiyahnya. Iya. Nah, apakah keraguan semacam ini berlebihan apa tidak? Iya. Uh... Rasul mengatakan dak ma buka ila ma la Hmm. Tinggalkan yang ragu sampai yeah. kamu tidak ragu. Iya. Ya apalagi tingkatannya sampai kepada tauhid uluhiyah. Hmm. Ya, kalau dari tauhid uluhiyah itu tauhid yang paling tinggi. Yeah. Berarti tauhid ibadah. Hmm, hmm, hmm. Berarti orang itu karena dia nggak nyebutkan ini rusaknya di mana, hmm, contohnya kayak apa, dia nggak berikan. Kalau dari tauhid uluhiyah berarti dia rusaknya di ibadah. -hmm. Dia berarti bisa percaya makris, ibadah dengan nyiroro kidul, bisa kemudian kepada kuburan dan seterusnya. Kalau sampai dikatakan itu berarti syirik kita. Yeah. Maka tidak boleh kita senang di belakang orang seperti itu. Mm -hmm. Tetapi kalau kemudian kita masih ragu-ragu dalam arti apakah ini uh, benar atau tidak benar, ya lebih bagus kita tinggalkan. Mm -hmm. Ya, kalaupun kita sholat, berarti tidak ada kejelasan, nggak ada masalah, tetap sholat sah. Namun kalau kita sudah jelas tahu bahwa dia melakukan suatu kemusyrikan, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Baik. Ya, karenanya kita apa ini jangan sempat ragu. Kalau meragu ya pindah ke tempat lain. Ya. Lain, ya uh, ini kembali ke masalah awal tadi Ustaz tentang SQ ya. Jadi ada rekan yang bertanya tentang uh, dari sisi mana SQ itu tidak sesuai dengan syariat. Ya, ya. banyak. Iya. Banyak. Dari sisi yang tadi diungkapkan oleh Imam Istiqlal tadi mm -hmm. itu eh, dari segi penampilan yang selalu menggunakan musik mm -hmm. dalam tampilan-tampilannya itu itu sudah tidak sesuai dengan syariat. Mm -hmm. Ya karena memang uh, larangan musik itu cukup kuat. Hmm. Rasulullah mengatakan dalam Bukhari, "Sayati ala nasi zamanan yastahilluna al-harra wal harira wal ma'azif." Akan terjadi satu zaman manusia menghalalkan perzinahan, hmm. kemudian sutra buat orang laki dan musik-musik itu. Hmm. Karena itu sifatnya memanggil setan. Ya, itu persis terjadi di gereja-gereja. -hmm. hmm, hmm. Makanya musik itu aja di gereja-gereja. Nah, sekarang kalau kemudian itu dilakukan orang Islam, dia artinya sama dengan mereka itu. Al-Afiyah. Hmm. Kemudian hmm. uh, dari sisi uh, substansi yeah. yang diajarkan di diajar di apa dalam uh, acara itu, yaitu tadi yang saya sebutkan hmm. mengajak manusia untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Dan itu bukan menjadi satu hal yang yang apa ini yang kecil, yang itu berulang-ulang disebutkan termasuk dalam bukunya. Hmm. Ya, ya sehingga kemudian dia membuat tafsiran-tafsiran tersendiri, terhadap Asmaul Husna. Hmm. Nah, apalagi dalam bukunya nampak sekali dia tidak faham terhadap Asmaul Husna itu. Hmm. hmm, hmm. Ya, dalam arti kalau kita kita mendalami tentang Asmaul Husna tidak seperti itu akan terjadi sesuatu uh, penambahan dan pengurangan apa yang dilakukan terhadap asmaul husna. Baik. Ditambah lagi <laughs> yang tadi itu ajaran sufi yang mengatakan laula kalaula kama khalaqtul aflaq yaitu meng mengkultuskan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah menciptakan semua alam semesta untuk Nabi Muhammad SAW. Dan -hmm. itu adalah hmm. yang luar biasa, penyimpangan yang sangat jauh sekali dan itu tidak betul. Yeah. Nah, karenanya uh, nanti arahnya kepada Nur Muhammad dan itu juga kembali kepada ajaran sufi yang karenanya uh, sebaiknya kita tidak apa ini terlibat lagi di Eh, arena seperti itu dan kemudian makanya perhatikan ya masalah sholat saja banyak hmm. orang yang kemudian mengabaikan dan kemudian perubahan-perubahan itu sifatnya drastis saja begitu balik lagi hmm. makanya uh, perlu sekali orang itu uh, untuk kemudian kembali kepada asalnya Islam yang benar dan disampaikan dengan cara yang benar dan tidak kemudian dengan niat yang apa yang melenceng dan niatnya harus benar caranya harus benar insya Allah Allah berkahi meskipun ukurannya bukan banyak-banyakan tetapi tapi bagaimana kebenaran itu dapat diraih oleh manusia Baik. dengan cara yang benar. Para kalau Baik. E, Mas Bayu gimana? Masih ada yang bergabung di 8816363. Assalamualaikum Ibu. Dengan siapa? Di mana? Ibu Irianti. Alhamdulillah. Ya. Apa kabar Ibu? Ya, Iya. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz Hari. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Sedikit kembali ke ESQ itu. Hmm. Uh, kenapa Ustaz kok uh, apa cara seperti itu menjadi daya tarik yang kuat bagi para eksekutif khususnya Ustaz ya. Hmm. Kalau kita perhatikan kayaknya yang banyak ikut eksekutif yeah. karena rupiahnya juga memang tinggi Lumayan ya, Bu. Uh, uh, sangat tinggi. Kemudian juga sampai-sampai uh, instansi-instansi itu tidak berkeberatan gitu kan hmm. menyediakan dana khusus untuk mengutus para eksekutifnya mengikuti uh, hal seperti itu. Betul. Walaupun mungkin belum pernah ada kajian ya Ustaz, maksud yeah. saya sesudah mereka ikut ESQ berapa tingkat korupsi mm -hmm. yang turun, berapa tingkat <laughs> perselingkuhan yang turun <laughs> gitu kan uh, kenapa hal itu menjadi pilihan mereka yeah. atau memang ada hal yang perlu kita perhatikan mungkin kadang-kadang kalau para eksekutif nggak senang kalau terlalu ngedrill atau gimana mm. seperti itu kemarin yeah. saya secara uh, eh, apa secara tidak sengaja menonton TV acara tujuh hari menuju taubat yeah. ah itu juga subhanallah itu aneh lagi mm. sampai ada shock terapi meniti jembatan shock mm. terapi direndam shock terapi dikafankan shock terapi dimasukkan di yang lah sehat dan sebagainya. Bagaimana hmm. menurut Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irianti ya, selalu setia ini mendengarkan dan mengomentari Ya, menarik apa yang disampaikan. Memang, ya. kenapa kemudian targetnya kebanyakan eksekutif? Mm -hmm. Karena mereka yang punya duit. <laughs> Pertanyaannya jelas, ya, jawabannya ya. pas ya. Kemudian, eh, kenapa kemudian mereka menjadi tertarik? Ya. Karena mereka ini sedang dalam kondisi kosong. Mm -hmm. Sementara dia pandai bermain di kalangan <laughs> eksekutif menengah ke atas. Iya, iya, iya. Ya, ketika terjadi kekosongan itu, hmm maka kemudian mereka menggebu-gebu untuk memenuhi keinginan itu. Hmm. Tapi tidak sedikit juga yang kecewa. Yeah. Ya, ya artinya namanya perubahan kota itu pasti ada. <laughs> Tetapi ini ada terdapat satu kekosongan. Hmm. Nah, bagaimanapun ketika orang itu kosong, apa saja sama seperti ketika orang itu akan tenggelam, hmm. apa saja akan dia pegang. Yeah. Jadi mereka ini begitu kosongnya itu dan itu di kalangan yang ikut itu luar biasa. Hmm. Gitu ya dari kalangan ilmuwan, di kalangan pejabat, di kalangan hmm. macam-macam. Nah, ketika mereka itu begitu kosong, mereka ingin punya pegangan. Kemudian diberikan seperti seutas tali gitu. Yeah. Tapi ternyata rapuh sebetulnya tali hmm, hmm. itu. Hmm, Dipegangnya erat oleh mereka dengan mengikuti acara yang sekian hari itu. Yeah. Kemudian satu, yang kedua, dia pandai apa uh, uh, apa ini uh, eh, meramus demikian rupa dengan kandungan hiburan. Mm -hmm. Nggak perlu nulis orang, nggak perlu capek-capek berpikir segala macam. Mm -hmm. Semua diberikan inner apa ini hmm. journey, outer journey segala macam dengan apa ini eh, eh, bentuk-bentuk uh, uh, rekreatif hmm. uh, pemikiran dan seterusnya itu dengan gaya-gaya yang kemudian dianggap oleh kalangan orang-orang yang sudah jenuh tadi itu sebagai satu juga hiburan. Yeah. Jadi ada mengandung hiburan dan kemudian ditambah ada kekosongan pada mereka dan kemudian mereka menganggap itu adalah bagian daripada sesuatu Cara, yang ya. dikata, ya. dikategorikan apa eh, apa sesuatu yang istimewa mm -hmm. atau mereka bilang apa namanya dalam bahasa yang kerennya itu lupa kayaknya <laughs> prestis eh, iya, iya. prestis, prestis kalau eh. untuk ngikuti acara di hotel yeah. sekian hari di kebun uh. besar itu ada perasaan yang prestis mm -hmm. pada mm, mereka mm. itu. bangga ya iya begitu uh. ada perasaan seperti itu nah makanya uh, rame-rame lah orang pada ikut itu. <laughs> ya. Jadi itu ada uh, momennya yang dibikin itu tempat dalam kondisi kekosongan dan mereka butuh hiburan Baik. dan mereka kemudian tidak menganggap itu sebagai satu kemaksiatan. -hmm. Sehingga itu kemudian menjadi satu pendorong buat mereka untuk ikut kita. Baik. Kemudian uh, kenapa ada tujuh hari menuju Taubat? Ini memang suatu bentuk uh, daya tarik <laughs> orang ya lebih kemudian nanti acaranya bisa laku kemudian orang kemu ya itu terlalu memaksakan kehendak itu yeah, dengan cara-cara seperti itu menakuti orang sampai histeris dan seterusnya nah ala kulli hal itu semua tidak ada contohnya hmm. itu semua nggak ada dasarnya itu semua hanyalah akal-akalan daripada produser yang memang mereka gunakan itu dalam hmm. rangka untuk mengelabui orang-orang awam yeah. Nah kita, kita sebagai orang yang ber, apa, mempunyai uh, daya berpikir yang kritis, kemudian punya kemampuan untuk bisa menilai, terusnya kita nggak perlu ikuti kayak gitu. Dan makanya paling gak enak jadi orang awam. Yeah. Makanya Ali bin Abi Thalib selalu mengingatkan manusia itu cuma tiga: orang yang berilmu, orang yang sedang mencari ilmu, mm -hmm. dan orang awam. Mm -hmm. Yang kasihan orang awam tergantung apa yang dia lihat dia yeah. tertarik tergantung apa yang dia apa terdengar suara yang enak hmm. dia akan ikuti hmm. seterusnya hmm. begitu paling nggak enak jadi orang awam yeah. makanya kita harus terus belajar dan apalagi sampai kepada tingkatan apa ini ahli ilmu yang kemudian itu akan dapat memilah-milah mana yang benar yang kita boleh ambil mana yang tidak benar kita tinggalkan dan kalau kita masih awam tidak bisa punya ukuran itu makanya kita perlu untuk terus mendalami dan bergantung kepada para ulama yang benar sehingga kita tidak terjun terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk kubangan kesehatan-kesehatan yang cukup banyak di masyarakat kita itu. Warahmatullahi semoga apa yang kita bicarakan pada malam ini bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semuanya dan memberikan setiap petunjuk ke arah yang benar dan tunjukkan ya Allah tunjuk yang benar itu benar untuk kami amalkan dan yang batil itu batil untuk kita tinggalkan.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 Tapi waktu membatasi kita. Mohon maaf Anda yang sudah mengirim SMS tetapi tidak terjawab. Tapi setelah saya selidiki ya, <laughs> saya cermati beberapa SMS ini memiliki substansi yang sama. Jadi jawabannya mungkin betapapun tidak secara langsung tetapi ada kesamaan jawaban. Dan Anda yang tidak menyimak langsung e, mendengar kajian ini Anda bisa e, mengklik website ya di www.alislamu.com. Dan ini kami usahakan untuk terus e, mengajak Anda agar tetap bisa menyimak kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustadz Pak Tukbah, terutama kajian akidah yang ada dan kita lakukan malam ini. Dan acara ini e, untuk apa website ini itu adalah e, kajian siaran tunda Ustadz Abu Ustadz Pak Tukbah terselenggara atas kerjasama Radio Dakta dan Yayasan Al Islam. Baik rekan Dakta, Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Segala yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami yang doaif. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan bermanfaat dan segala sesuatu yang kurang tepat mohon maaf dan harus dimaafkan. Saya Anwar Ansari Mahdum juga rekan Bayu Samudra undur diri dari dari ruang dengar Anda. Ilal liqa. bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.